Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Misteri Alas Trawas dikirimkan Jimatres Andi dari Malang. Daerah Trawas dikenal akan wisata pegunungan dengan udara yang sejuk. Terletak di Kabupaten Mojokerto. Trawas diapit oleh pegunungan Welirang dan Penanggungan. Saat ini di Trawas banyak berdiri hotel dan tempat wisata dan ramai dikunjungi oleh wisatawan. Jauh sebelum itu tepatnya dekade 80-an, Daerah Trawas masih berupa hutan belantara yang dikenal wingit. Kisah ini terjadi di awal tahun 90-an. Berdasarkan pengalaman panut pemilik persewaan sound system di kota Batu. Sebelumnya Panut menerima telepon dari seseorang bernama Pak Irwan. Beliau bermaksud menyewa sound system untuk acara pesta di Trawas dan Panut menyanggupinya. Pada hari yang ditentukan, Panut mengajak Suparman dan Paidi berangkat ke Trawas mengendarai truk. Setelah menempuh medan menanjak di daerah Cangar dan Pacet, tepat pukul 6 maghrib Panut sampai di Trawas. Saat itu hotel dan villa belum sebanyak saat ini. Perumahan penduduk masih sedikit dan lampu jalan yang minim. Belum sempat menurunkan sound system dari truk Panut, sudah disambut oleh Pak Irwan. Gas! Mari Pak Panut, masuk dulu kita sudah siapkan makanan dan kopi. Kita mau nurunin sound system dulu ya Pak. Sudah, nanti saja nuruninya. Ayo segera makan dulu Pak, lagian masih hujan ini. Pak Irwan segera mengajak mereka bertiga masuk di sebuah bangunan yang terlihat seperti kantor. Rupanya Pak Irwan adalah perwakilan dari developer yang akan mendirikan hotel di kawasan Trawas. Kebetulan lahan yang dijadikan hotel dulunya adalah hutan angker. Saat para pekerja sedang membangun pondasi hotel, Pak Irwan mendapati banyak pekerja yang mengalami kerasukan. Bahkan ada pekerja mengaku melihat banyak pocong di lokasi pembangunan. Akhirnya Pak Irwan meminta bantuan seorang paranormal untuk mengatasi hal itu. Dengan susah payah sang paranormal berusaha menetalisir gangguan gaib. Paranormal itu tampak kesusahan dalam melakukan tugasnya. Ia menyampaikan bahwa makhluk halus penghuni hutan marah besar karena manusia merusak tempat tinggalnya tanpa izin terlebih dahulu. Setelah itu paranormal membantu melakukan mediasi antara Pak Irwan dengan penghuni gaib alas Trawas. Melalui raga seorang pekerja, penghuni gaib alas Trawas meminta Pak Irwan mengadakan acara selamatan agar mereka mau pindah. Loh, loh, kalau gitu ini bukan acara pesta dong Pak, tapi ritual pembersihan makhluk halus. Hah? Jadi sound system ini mau dipakai buat musir di demit Tanya Paiti sambil terbelalak. Pak Irwan membetulkan kacamatanya. Maaf, bapak-bapak, kami tidak mengkonfirmasi sebelumnya. Kejadian ini sungguh di luar prediksi, jadi saya mohon bapak-bapak membantu kami. Panut menenangkan kedua rekannya dan bertanya kepada Pak Irwan. Terus acaranya mau dimulai jam berapa, Pak? Berdasarkan saran dari paranormal, kira-kira cara pembersihan dimulai jam 11 malam, Pak. Superman tersenyum kecut. Waduh, noja oh, opo iki? Melihat gelagat yang tidak enak, Pak Irwan mencoba merayu mereka bertiga. Sudahlah, sudah Pak, jangan khawatir. Nanti ongkos sewa kami tambah 20% dari perjanjian semula. Suparman dan Paidi akhirnya panut menyetujui permintaan Pak Irwan. Baiklah Pak, tunjukkan di mana lokasi kita harus memasang sound system. Bersama Pak Irwan mereka bertiga bergegas menuju lokasi pembangunan hotel. Gas! Gas! panut menengok kiri dan kanan. Hanya ada hutan dan semak belukar. Kondisi jalanan gelap hanya berbekal penerangan lampu kendaraan. Pelan-pelan, Jalanan gelap dan licin. Nanti tak truk bisa selip, lu. Tahu kini kita batalkan saja, no perjanjiannya. Janut, kalau misalkan demit ke Terawas ini adanya yang ikut kita sampai ke Batu gimana? Sudah, kita berdoa aja biar gak terjadi apa-apa. Balut memastikan kedua rekannya itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Hujan gerimis masih belum reda diiringi sepinya jalanan menuju hotel membuat suasana kian mencekam. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di lokasi kejadian. Setelah itu Suparman dan Paidi segera menurunkan sound system dari truk. Sementara Panut bersama Pak Irwan segera menuju kerumunan warga bersama pekerja. Gawat, gawat Pak, ada 15 orang yang kesurupan. Teriak salah seorang pekerja. Panut tercengang tatkala melihat para pekerja sedang menggeliat di tanah. Ada yang bertingkah seperti monyet, menggerang seperti harimau, dan tertawa seperti kuntilanak. Seorang warga menginstruksikan pekerja jangan sampai melamun agar tidak dirasuki makhluk halus. Suasana kian mengerikan ketika Paidi tiba-tiba ikut kerasukan. Matanya melotot dan berbicara dengan bahasa aneh yang sulit dimengerti. Panut segera memerintahkan Suparman untuk memegangi Paidi dan bergegas menemui Pak Irwan. Pak Irwan, gimana nih? Kok tambah kacau gini? Apa kita batalkan saja perjanjiannya? Panut terlihat putus asa. Sabar Pak Panut. Ini paranormal sedang melakukan mediasi dengan makhluk gaib. Semua memang salah kami, Pak. Karena dulu kami asal bangun saja. Tandas Pak Irwan dengan penuh penyesalan. Apa Bapak bisa menjamin keselamatan kami? Rekan kami juga ikut kesurupan, Pak. Justru itu, Pak. Ritual pembersihan harus tetap dilakukan. Kalau enggak, kita semua enggak bisa pulang dengan selamat. Jam 11 malam, seorang pria tua dengan pakaian hitam datang menemui Pak Irwan. Eh, Anda ini benar-benar sembrono, Pak. Bangun hotel tanpa jalur izin. Karo penghuni gaib ini. Akibatnya mereka marah besar dan merasuki pekerja hotel. Eh, eh, iya, Mbak Bejo. Saya benar-benar minta maaf. Tolonglah kami ya, Mbak. Saya akan laksanakan apa yang mereka minta. Tak lama kemudian paranormal bernama Mbah Bejo itu segera duduk bersila dan memejamkan mata seperti sedang melakukan semedi. Pak Irwan dan Panut menunggu dengan cemas. Mereka berharap bisa melewati malam mencekam itu dengan selamat. Mbah Bejo membuka matanya dan kemudian bergegas menemui Pak Irwan dan Panut. Begini Pak, Makhluk gaib di sini mau pindah. Asalkan disediakan lima tumpeng dan dibuatkan pesta. Pak Irwan terbelalak kaget. Yang benar saja, Pak. Malam-malam gini mau pesen tumpeng di mana? Loh, Anda mau bekerja hotel selamat apa enggak? Sudah, turuti saja Pak Irwan. Minta bantuan warga desa saja untuk bikin tumpeng. Biar anak biasa juga selamat. Pak Irwan menurut, developer hotel itu segera menyampaikan kepada warga sekitar untuk membantunya membuatkan lima buah tumpeng lengkap dengan lauk pauknya. Sementara Panut, Mbah Bejo dan Tetua Desa segera menuju tempat para pekerja yang mengalami kesulitan. Perlahan Mbah Bejo mulai menyadarkan para pekerja termasuk Paidi. Setelah mereka sadar, ada kejadian seram yang terjadi. Seekor ular besar keluar dan melewati para pekerja. Setidaknya ada lima ekor ular dengan ukuran sebesar paha orang dewasa. Dan ular-ular itu segera masuk dalam semak belukar. Wajah Panu terlihat pucat. Ia seakan tak percaya atas apa yang dilihatnya. Berikutnya Mbah Bejo segera menuju lokasi pembangunan hotel, diikuti oleh Panu dan warga sekitar. Mulut Mbah Bejo terlihat komat kamit seperti sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Setelah itu dari tanah bangunan keluar sepuluh kala jengking dengan ukuran sebesar telapak kaki orang dewasa. Mbah Mujo menginstruksikan agar tidak menangkap hewan-hewan itu. Kala kecengking itu seperti digiring masuk menuju semak-semak hutan. Waktu menunjukkan pukul satu dini hari. Pak Irwan bersama warga membawa lima buah tumbang dan menatanya di sebuah panggung yang disediakan. Bala bantuan juga datang dari beberapa kiai yang telah dihubungi sebelumnya. siapkan sound systemnya? Letakkan di dekat panggung ya Pak. Perintah Pak Irwan sambil menunjuk arah panggung. Panut, Suparman, dan Paidi segera menata sound system dibantu oleh beberapa pekerja. Setelah semua persiapan selesai Pak Irwan, Pekerja hotel dan warga segera berkumpul untuk menyaksikan proses akhir dari ritual pembersihan alas trawas. Untuk meminimalisir risiko, mereka hanya boleh menyaksikan dari jauh, tepatnya sekitar 40 meter dari panggung. Ingat, apapun yang kalian lihat nanti, pikiran kalian jangan sampai kosong. Perintah Mbah Bejo kepada Panut Suparman dan Paidi. Setelah itu Mbah Bejo segera menyusul para kiai untuk memulai ritual pembersihan. menyaksikan ada sesuatu yang bergerak di balik rimbunnya semak belukar. Beberapa sosok seperti orang mengenakan pakaian zaman dulu dengan wajah pucat serta wujud transparan datang berbondong menuju arah tumpeng. Tidak hanya sosok tersebut dari atas pepohonan, juga terlihat beberapa makhluk astral seperti pocong, kuntilanak, gendruwo turut mendekati panggung. Mereka terlihat seperti memakan tumpeng dengan lahap. Keringat dingin keluar dari kening Panut. Hulu kuduknya merinding, menyaksikan pemandangan mengerikan di hadapannya. Dari kejauhan Mbah Bejo memberikan instruksi untuk menyalakan sound system. Panut menekan tombol dan memutar beberapa lagu dangdut koplo. Seketika itu para makhluk gaib terlihat berjoget ria. Kuntilanak beterbangan sambil tertawa, tetapi suara mereka tidak terdengar. negeri Aku nyengir dia tertawa Ini om banyak taringnya setelah lagu selesai diputar dalam waktu sekejap, makhluk gaib itu lenyap dari hadapan Panut. Ketika Pak Irwan beserta warga mendekati panggung, terlihat tumpeng itu masih utuh dan tidak berkurang sedikit pun. Ritual pembersihan alas trawas dinyatakan selesai saat itu juga. Hingga dini hari Panut sudah selesai menjalankan tugasnya. Pak Irwan membayarkan uang sound system. Tapi ada yang aneh. Paidi tidak terlihat batang hidungnya. Panut dan Suparman berusaha mencari Paidi, tetapi tetap tidak ketemu. Akhirnya Panut mencoba bertanya kepada Mbah Bejo. Tenang saja, Pak. Teman Anda masih dipinjam oleh makhluk gaib penghuni hutan terawas. Loh, terus gimana nasib Pak Mbak? Kalau nanti Pak Idi kembali dalam keadaan tak bernyawa gimana? Sabar. Dua hari lagi Bapak kesini lagi. Nanti teman Anda akan dikembalikan hidup-hidup. Jawab Mbak Bejo sambil menaburkan garam kebangunan hotel. Akhirnya Panut kembali ke Batu bersama Suparman. Dalam hati Panut masih memikirkan nasib Paidi. Tidak ingin membuat keluarga Paidi panik, Panut menyampaikan kepada mereka bahwa Paidi masih menginap di Trawas karena ada hal yang harus dikerjakan. Dua hari kemudian Paidi kembali ke Trawas. Berdasarkan petunjuk, dari Mbah Bejo hari itu adalah waktunya menjemput Paidi. Benar saja, Panut mendapati Paidi ditemukan oleh warga desa dalam keadaan linglung. Setelah dimandikan dan dibacakan doa, Paidi mulai tersadar. Paidi bercerita bahwa selama ritual diadakan ada sosok wanita mengajaknya ikut larut dalam meriahnya pesta. Paidi seperti tersihir dan menuruti ajakan wanita itu. Bahkan sempat di alam jin selama beberapa saat. Beruntung kamu di nggak dijadikan penghuni alam jin selamanya. Kata Panut sambil membopong Paiti yang masih terlihat lemah. Lain kali kalau ada yang mau nyewa sound system tanyakan yang jelas tujuannya toh. Jangan sampai ur urusan lagi sama demit. Panut tersenyum. Jadi ini bakal jadi pengalaman tak terlupakan bagi kita semua. Kedua orang itu segera berpamitan kepada warga desa dan bergegas pulang. Inilah cerita dari saya Cimatres Andi di Malang. Percaya tidak percaya, makhluk gaib itu memang ada. Bersama tim Cimat. Au.